Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma nah, ba'd. Kita lanjutkan syarah terhadap Lum'atul I'tiqad dan syarah oleh Syekh syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah yang punya kitab kitabnya disimak baik-baik. Yang tidak punya kitab didengarkan ya. Ini penting sekali seputar definisi iman. Halaman 154 yang cetakannya beda yang anda pegang ini yang cetakannya beda di syarahnya lihat. Yaqul kufar berkata orang-orang kafir, "Limadza an-nar 'alaiha 19 fakat Kenapa neraka kok penjaganya cuma 19 saja? Ahlun nar la yastati'una an yataghallabu 'alaihim. Penduduk neraka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Walaupun yang menjaga cuma 19, penduduk neraka tidak mampu mengalahkannya. Nah, tidak mampu apa? mengalahkannya sampai baik Nah, Allah musta'an. Yaquluna kadza, mereka mengatakan demikian. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan." Ah, eh? Maksudnya bagaimana? Dan tidak kami menjadikan untuk penduduk neraka kecuali malaikat ada yang menjaga situ. Paham ya? Nah, tis'ata asyar lakinnahu malaikah. 19 tapi malaikat. Ah bukan manusia malaikat wal malak al wahid perhatikan satu malaikat saja bukan malik berarti malak ya kalau malak raja ini malak malakun ufrad dari malaikat wal malakul wahid yastati an yak an yakhur nah jami al bashar satu malaikat saja itu bisa mampu mengalahkan semua manusia satu malaikat saja min awalihim ila akhirin dari eh, barakallahu dari awal mereka sampai akhir mereka Bikudratillahi taala dengan kemampuan dari Allah taala. Lihat, setiap malaikat punya sayap atau tidak? Naam, uli ajnahatil masna wa sulata wa Punya sayap ada yang dua-dua, tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jibril salam. Jibril saja. Itu sayapnya berapa? 600 sayap bayangkan itu. Eh, malaikat Jibril memiliki, memiliki berapa? 600 sayap. Masya Allah. Nah. Fi khilqatihim wa quwwatihim. Dengan kemampuan Allah Ta'ala baik hal postur ciptaan mereka ataupun kekuatan mereka. Falaisu misal masyar. Para malaikat itu nggak seperti manusia. Tahu ya? Tidak seperti manusia. Asyahid al ayah. Inti daripada ayat ini, wa yazdadal ladzina amanu imanan fadalla ala anil iman yazid. Maka bertambahlah orang yang beriman keimanannya. Ini masalah apa sih sebenarnya? Masalah bahwa iman itu bertambah, tidak stabil. Bertambah dan berkurang. Yang mengatakan iman stabil, eh, perhatikan baik-baik. Yang mengatakan iman stabil, tidak ber, tidak bertambah dan berkurang, sempurna terus. Siapa kelompok apa itu? Antum? Kelompok apa yang mengatakan rasa iman stabil, nggak berkurang, nggak bertambah, sempurna terus walaupun mabu mabuan minum khamr, berjudi, berzina, kelompok apa? Ingat ya? Ewa? Antum. Enggak ingat juga? Ah. Seperti apa? Kelompok apa? Ah, antum. Murji'ah. Dihafalkan. Oh, Jabriyah itu yang meyakini bahwasanya apa? Perbuatan hamba itu dipaksa itu Jabriyah. Ah, ada pun yang meyakini bahwasanya nah barakallahu fiik Nah, iman seorang itu nggak bertambah, nggak berkurang, tapi stabil, sempurna. Seperti iman Jibril Mikael itu murjiah. Kelompok murjiah Allah musta'an. Kita ambil satu lagi. Wa amaluk salil iman. Adapun berkurangnya keimanan. Faminal ma'lum anna kulla syai'in yakbal ziyadah fa'inahu yakbal nuqsan. Sunnah baik itu. pun berkurangnya keimanan. Maka termasuk perkara yang sudah diketahui. Segala sesuatu yang menerima pertambahan pasti menerima juga apa? Pengurangan. Bertambah berarti menunjukkan berkurang gitu loh. Paham ya? Kalau stabil kan beda. Bertambah, oh berarti berkurang juga ya itu. Jadi intinya gini, semua dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan itu juga bisa dipakai dalil bahwa iman itu berkurang itu. Nah, wa aidan bil adillah ma dan juga dalam dalil menunjukkan hal tersebut. Misal hadis ayo ya ini muttafaqun alaih hadisnya ma'ruf Abu Hurairah ini ya. Al imanu bid'un wa syu'bah. Iman itu memiliki kurang lebih bitcoin itu ungkapan semacam bilangan kurang lebih 70 eh, 3 sampai 70 sekian cabang gitu. Itu bitcoin Paham ya? 3 sampai 9. Paham ya? Nah, jadi keimanan itu memiliki kurang lebih 70 sekian cabang. Fa'ala yang paling tingginya sama keimanan tinggi qaulu la ilaha illallah. Ayo eh, nam Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ingat-ingat itu ya. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Itu yang paling apa? Rendah. Wal haya syu'batul iman. Rasa malu adalah cabang daripada keimanan. kami ya? rasa malu adalah cabang daripada keimanan. Jadi ternyata iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan seperti enam kelompok apa tadi? Murji'ah. Nah, seperti itu. Satu lagi. Fadala ala anal iman yazid wa yanqus wa annahu syu'abun tablughu bid'an wa sab'ina aw bid'an wa sittina syu'bah. Dan menunjukkan juga bahwasanya iman bertambah dan berkurang dikarenakan iman itu bercabang-cabang. Mencapai cabangnya kurang lebih 70 sampai nah eh, kurang lebih 70 atau 60 cabang berarti banyak. Fa idza takamalat hadis syu'ab apabila cabang-cabangnya sempurna takamal iman, sempurna pula keimanan tersebut. Wa idza naqasa minha syai', naqasa iman apabila berkurang cabang keimanan tersebut sedikit saja berkurang pula keimanannya. Wa hadza qol oleh karena ini Rasulullah SAW mengatakan adnaha imatatul adha an tariq. Cabang keimanan yang paling rendahnya adalah menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Itu cabang keimanan paling rendah. Antum lagi jalan kemudian nemu kulit pisang nemu kulit pepaya misalkan dari badan jago orang terpeleset antum singkirkan masuk. Anu ya, nemu pecah-pecahan kaca atau kayu yang misal menghalangi jalan antum lewat kemudian antum singkirkan masuk juga. Nah, seperti itu. Fadalla ala anna iman fihi a'la wa fihi adna. Maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan ada yang paling tertinggi, ada yang paling terendah menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.